حبيبنا وشافينا ومولانا محمد وآله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اجعل مجمعنا هذا مجمعا مباركا وبارك لنا فيه وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في مكائحنا وبارك لنا في في أولاد في والدينا وبارك لنا في إخواننا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في سيارتنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في معهدنا هذا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين kaum muslimin dan muslimat tanpa terasa kita sudah di hari yang ke-27 hari apa ini? Hari Kamis. Kamis. Berarti tak Sabtu. Pengajian kita sampai hari Sabtu Tidak ada libur. Liburnya hari raya saja. Setelah hari raya balik lagi seperti biasa setiap waktu ada pengajian. Tapi setelah hari ini tidak setelah mungkin setelah minggu minggu pertama Ahad hari raya Ahad berikutnya barangkali belum baru Ahad minggu kedua 15 hari setelah hari raya Insya Allah buka lagi pengajian seperti biasa kita ada kesempatan untuk untuk kita berbagi dan kami ada di rumah sampai tanggal 15 ke atas baru setelah itu saya ke Timur hanya untuk pengajian saja dari setelah itu kita pulang ke Timur pas malam pengajian Sabtu kita sudah di sini insya Allah Sabtu malam Sabtu ada di tempat ini nanti malam Selasa kita melakukan ke Timur supaya pengajian tetap berjalan Alhamdulillah Allah memudahkan sekarang perbedaan ada kereta api ada macam-macam ada pesawat ada sekarang kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala tinggal kita mau iya atau tidak pesawat yang kita buat Allah yang buat ya apa orang Allah menciptakan manusia cerdas buat pesawat buat kereta sehingga kita naik jalan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah baik eh, ada sunnah yang luar biasa besar di saat kita hari raya yaitu bertakbir malam hari raya bertakbir. Barangkali ada kami ingatkan berkali-kali ada hadis Nabi man ahya lailatal aidi ahya qalbahu yauma tamutul qulubu tidak ada orang menghidupkan di malam hari raya dengan ibadah berzikir kepada Allah maka Allah akan menjaga hatinya tetap hidup Allah akan menghidupkan hati orang tersebut di saat hati-hati orang pada mati di orang pada lalai di orang sudah tidak ingat kepada Allah dia masih ingat kepada Allah yang ada itu orang yang menghidupkan malam Ramadan malam hari raya dengan berzikir kepada Allah kalau bisa semalam suntuk dia berzikir kalau tidak kalau tidak adalah minimal sholat subuh itu berjamaah jadi upayakan nanti sholat subuh berjamaah. Kalau bisa di sini kita mencoba menghidupkan masjid ini. Karena kita mencoba masjid dihidupkan menghidupkan masjid lain gagal. Masjid Al-Taqwa kita hidupkan ternyata mementingkan sholat hari raya itu semua dipakai berjamaah nggak bisa masuk waktu itu. Makanya kita tidak ingin menghidupkan masjid-masjid seperti itu. Kita akan mencoba menghidupkan masjid kita ini di malam hari raya. Barangkali ada takbir pagi sampai jam 9 malam. Mulai habis isya sampai jam 11 malam dan dihimbau nanti istirahat jam 3 sudah ada tempat ini tahajudkan istighfar semuanya sholat jam 3 diupayakan sampai di sini sholat subuh berjamaah masya Allah dan nanti ulang setiap ini. jadi minimal jangan sampai di hari raya Idul Fitri itu tidak sholat jamaah subuh isya sama subuh jadi tingkatnya orang tingkatnya orang menghidupkan malam Hari raya itu adalah ada nomor satu semalam tunduk ya beribadah Al-Quran, sholat, Al-Quran, sholat. Kalau tidak mampu, ya separuh malam. Kalau tidak mampu, minimal isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Itu paling rendahnya. Minimal itu. Jadi nanti diupayakan isyaknya berjamaah. Kalau bisa di tempat ini boleh. Di masjid kita ini habis isyak berjamaah, bertakbir. Nanti insya Allah. Ya, ada jam bilang apa itu ya ya ada Nanti sampai jam 10 pulang boleh istirahat yang banyak istirahatnya jam 3 dirinya untuk bangun lagi setelah itu seger seger dia berangkat sendiri lalu melaksanakan sholat barangkali kalau dibimbing dibimbing dengan sholat malamnya sholat tasbihnya kemudian setelah itu sholat subuh setelah sholat subuh membaca zikir sebentar boleh pulang ke tempat masing-masing niatkan untuk sholat Idul Fitri jadi Idul Fitri boleh di mana saja dan kita juga mengadakan sholat di sini. Kita ingin sholat bersama keluarga, selama ini kita jarang sholat hari raya dengan keluarga, maka hari raya Idul Fitri kita sholat di tempat ini. Di antara di masjid di mana saja boleh masjid saja kita ingin sama keluarga, mungkin di tempat di masjid kita ini, masjid tentunya di masjid depan itu sampai halaman depan ini. Kemudian sunnah takbir di mana hari raya itu antara Al-Quran dengan takbirnya jadi biasanya para salafun soleh para kekasih Allah itu baca Al-Quran satu rukuk atau satu uh, maktab atau ahzab atau hizib itu kemudian Allah baca Al-Quran setelah itu baru baru Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar nah, sampai selesai balik lagi Al-Quran dibuat halakoh nanti termasuk nanti Al-Qasya yang buat halakoh antara Al-Quran dengan takbir ada yang takbir jalan syiar. Jadi namanya takbir mursal. Takbir yang disunatkan di malam hari raya mulai terbit matahari waktu hari raya itu disunatkan kita sudah memandangkan takbir di pasar, di rumah, di jalan, di mana saja disunahkan memandangkan takbir Allah Akbar Allah Akbar hingga imam naik ke atas mimbar waktu sholat hari raya itu Setelah itu tidak ada lagi takbir di tengah jalan. Baru sholat berdoa, itu. Namanya takbir mursal. Jadi nanti insya Allah amalan kita adalah takbir antara Al-Quran, sholat, takbir Quran, sholat, takbir. Coba kita menghidupkan malam, menghidupkan hari raya Idul Fitri dengan uh, apa namanya pikir. Dan ini insya Allah setiap saat tetap ada. Nanti dibuatin anak-anak yang awal nemeni jam pertama, ibu-ibu yang ingin malam saja lah, saya mulai jam 12 sampai sore sampai pagi juga ada nanti. Tetap ada keramaian insya Allah di sini kita yang membuat anak-anak dibangun dan semuanya dibagi gitu memang istirahat tidak dua jam dibangun lagi tidak dua jam bangun lagi dan begitu uh, insya Allah acara yang diajarkan hadir kemudian sholat id itu disunatkan bagi semua orang kalau menghadiri sholat id biar orang haid disunatkan menghadiri sholat id jadi kalau orang haid menghadiri sholat id tapi tidak usah masuk masjid itu menjadi syiar tidak tentang target kalau di rumah ini kita dapat pahala kan itu berangkat agak ramai berangkat ke masjid tapi tidak usah masuk ke masjid di nanti kan ada tempat duduknya orang kan masuk semua masuk itu wanita wanita haji luar luar kan agak ramai masjidnya syiarnya kemudian sholat id itu berjamaah sunnahnya kemudian di saat ada yang tertinggal jangan sampai tidak sholat id barangkali ibu harus di rumah nunggu anak-anak dan sebagainya, maka tidak bisa pergi ke masjid melakukan sholat id tetap disunatkan sholat id seperti sholat biasa dua rakaat Allah Akbar dengan takbirnya saja yang panjang takbirnya banyak tujuh kali yang pertama lima kali yang kedua ya bu ya. kalau bersekali-kali sah kayak sholat biasa kayak sholat sunat dua rakaat hanya ketambahan takbir itu adalah sunat jadi jangan sampai tidak bisa ke masjid, tidak pernah sholat id, tidak mendapatkan pahalanya sholat id itu sholat sunnah id itu tahun sekali dan pahalanya besar. Itu masuk rawatib sanawiyah. dan sanawiyah itu adalah sholat sunnah rawatib yang terjadi setiap tahun. Pahalanya besar ini. Ini lebih gede daripada sholat taraweh. Jadi rawatib itu lebih besar daripada pahalanya sholat taraweh. Maka jangan sampai tidak sholat eh, Kalau kita yang di masjid tadi, kalau tertinggal di rumah, sholat yang boleh, Gak pakai khotbah, nggak apa-apa. Nah, kalau sholat di masjid diadakan dengan khotbah, bukan bedanya yang terakhir, sholatnya duluan. Kemudian yang bagus adalah menurut mazhab ini di masjid kalau masjidnya cukup luas. Kalau ternyata tidak cukup mestinya bisa saja di hamparan luas. Ini tapi tempat ini di hamparan. Jadi lebih sejuk, motivasi nyaman, tidak enak makanya tempat seperti ini luas gereja insya Allah nanti dengar kafe itu masalah sholat itu setelah ke tempat-tempat yang lainnya masjid sana juga masjid sini juga tidak ada maksiat siat ada sebagian kita takwa kalau dulu kita mencari tempat karena belum punya tempat jadi pada pergi mana untuk cari tempat yang nyaman kita di tempat ini akan kita buat tempat untuk sholat ini insya Allah dalam kita pembacaan hadis المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وفي علومه وفي علومكم في الدار آمين إلى قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala beliau Abi Hurairah itu berkata Qala Rasulullah Rasulullah pernah berkata Dalam riwayat Yusuf minhu boleh bertanya. Man barang siapa yuridillahu Allah kehendaki Tinggi dengan orang tersebut khairan dengan kebaikan Yusuf Allah akan terlibatkan minggu dari Allah musibah Yusuf Allah akan terlibatkan dari Allah minggu dari Allah musibah kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang diuji dengan musibah, Apa atau tapi ini tidak umum, tidak semua orang seperti itu. Ada orang dengan nikmat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ya Allah, jadikan saya ini, ya Allah jadikan kami ini adalah hambamu yang terangkat derajatnya dengan nikmatmu, bukan dengan bencana. Kalau dengan bencana mungkin takut gak kuat. Jadi kalau doa kepada Allah yang baik-baik ya, Rasulullah ngajarin yang baik-baik. Jangan ya Allah angkat derajat kami ya Allah. Wah, dengan cara apa? Diuji oleh Allah dengan musibah gak kuat nanti ya. Jadi kalau minta yang baik ya Allah angkat derajat kami dengan nikmatmu. Nah, nikmat. Bisa Allah angkat derajat dengan musibah kasih sakit, angkat derajatnya. Nah, tapi khawatir nggak kuat ya. Jadi kalau doa yang baik-baik ya. saja. Diajarkan oleh Allah kalau doa yang baik. Nah, usap minhu. Jadi man yuri Man barang siapa yuri Allah menghendaki Yurid menghendaki siapa Allahu Allah Bijikan orang tersebut khairan dengan kebaikan musim, maka Allah akan menimpakan kepada orang tersebut apa itu? Minhu dari Allah musibah ya. Musibahnya disembunyikan. Jadi Allah akan menyembunyikan musibah kepadanya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wadobatu dan para ahli hadis bodoh dodatu mengharokatinya Yusuf Lafaz musik itu bimafsir soli dengan shotnya di shot, shotnya di fathah dan juga bisa di dikatakan musik. Boleh. Dengan artinya ditimpa musibah melalui siapa saja ada kata musik, Allah yang menimpakan musibah. Intinya kalau Allah menghendaki kepada seseorang kebaikan akan diuji dengan musibah. Jadi Alangkah Masya Allah banyaknya para kekasih Allah di saat mendapatkan musibah ternyata malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa Anas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas Sayyidina Anas radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yatamayyan, La yatamannayanna La yatamannayanna jangan sekali-kali berangan-angan ahad hukum salah satu dari kami jangan sekali-kali berangan-angan salah satu kami Jangan sekali-kali kamu apa tadi? Ah, layak taman nayana, jangan sekali-kali kamu berangan-angan. Layak taman nayana, jangan berangan-angan. Akan dukung salah kamu. Awas, jangan angan-angan berharap maksudnya. Al mau minta mati, berangan-angan minta mati. Didurrin atau mau karena hati kamu juga. Oh ya Allah, mati saja di dalam sini. hati-hati. Bisa yang matinya masuk musibah lebih parah, jangan kita ya. Jadi tidak boleh kalau orang dalam keadaan musibah berangan-angan minta dimatikan tidak boleh. Minta dimatikan tidak boleh. Karena itu tanda orang putus asa bisa-bisa malah mematikan diri. yang Namanya apa? Bunuh diri dan ngeri itu. Masya Allah. Kalau orang bunuh diri itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat mengerikan. Kalau bunuh dirinya dengan menusukkan pisau ke dalam perutnya maka diterangkan nanti menusuk, nusuk terus sampai tidak ada batasnya. Kalau minum racun, minum racun dan itu lebih panas luar biasa di neraka. Minum racun, minum racun terus disiksa oleh Allah. Orang putus asa, sehingga terkutuk dengan orang yang putus asa. Ada anak-anak ditinggal mau bilang ya pacaran syahar ditinggal pacar bunuh diri goblok bener kok bangkrut dagangannya bunuh diri masya Allah jadi ada orang seperti orang bunuh diri ini ngeri lalu kebiasaannya orang bunuh diri itu biasanya sering minta mati ya Allah kalau begini dia mati aja ya. memangnya mati enak buat kamu kan belum tentu kalau matinya tua apa tambah tersiksa dia. Dia akan berangan dengan jangan minta mati. Ada orang yang bilang, Taufik ya Tuhan, mati cerita dan saya ya Allah. Salah. Kalau minta sekalian yang baik ya. Biasanya orang putus bahasa nggak sadar kalau Allah bisa menyembuhkan. Sambil parah, ya Allah kalau begini biar saya mati ya. Nah. Kalau Allah mematikan, bisa nggak Allah matikan? Bisa. Bisa Allah menyembuhkan? Bisa. Kita yang bagus saja, jangan kita yang jelek. Maka Rasulullah melarang dalam keadaan capek kayak apapun, musibah menimpa kita seperti apapun, awas jangan berangan-angan atau minta mati. ada Buddha. Kalau jika, fa'inkana jika Orang tersebut itulah Buddha harus fa'ilan Meminta mati Nah, kalau harus meminta mati Caranya doanya seperti ini Falyakul hendaknya orang itu berkata dengan doa berikut ini, Allahumma ya Allah, Ahyini hidupkan aku ya Allah, maka nanti hayatu khairan selagi kehidupan bagiku adalah baik. Kalau saya baik bagi, kalau hidup bagiku lebih baik ya Allah, maka hidupkan aku maksudnya itu. Watawafani dan matikan aku ya Allah Inkana wafatu Kalau memang kematian khairan li baik bagiku Nah ini baru benar doanya Ya Allah kalau kehidupan bagiku adalah lebih bagus Maka hidupkan ya Allah dengan sehat Dan kalau kematian lebih bagus dariku nggak apa-apa matikan Nah ini kan mintanya benar Mintanya orang normal Jadi kalau mati berarti bagus ya Surga enak di dunia kena musibah, matinya kan masuk neraka. Lebih parah lagi menuju siksa yang lebih kejam lagi. Makanya jangan sampai tidak ada doa-doanya orang putus asa. Kalau ini kurang orang putus asa, doa orang masih berharap kepada Allah. mestinya ya Allah kalau memang kehidupan bagi saya ada yang bagus, saya hidupkan ya Allah. Dan kalau kematian lebih bagus bagiku, ya Allah matikan ya Allah. Tidak apa-apa. Jadi tidak penting apakah mati hidup, tapi menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan nah, itu iman. Tapi kalau orang mati saja, ah, apalagi bunuh diri, oh tidak. Anak anak bunuh diri, ini bunuh diri, tapi terjadi terjadi bunuh diri. Mas, Subhanallah, itu tidak ada iman dan mengerikan Alhamdulillah. Bunuh diri itu mengerikan dosanya besar, bahkan dalam riwayat Abad dan Adi neraka selamanya. Biarpun ada pendapat bahwasanya orang dosa apapun mungkin diampuni. Termasuk orang bunuh diri tapi mengerikan itu adalah dosa yang luar biasa. Karena apa? Kenapa abad dan abad selamanya itu bertanda tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya problem tidak percaya kalau Allah bisa menyelesaikan bunuh. Mati. Jadi matinya dalam keadaan sebetulnya tidak beriman, makanya di selamanya. Ngeri maka kita mungkin kalau punya problem punya masalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita pasang hati kita kesabaran kita dan yakini bahwa tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena Allah ingin mengangkat derajat kita atau mengakui dosa kita ya atau Allah ingin uh, jadi Allah ini pengen mengangkat derajatnya pondok ini nah nanti mengangkat itu semuanya itu Subhanallah Nah, harus bersyukur anak-anak pondok ini ya, bahwasanya Allah mau mengangkat derajatnya, yang tadinya dimangkat tikus habis ya jadi di dong ini alhamdulillah ya karena Allah mengingatkan nanti ada orang bangun untuk putri di belakang gara-gara pastinya di mana tidur tenang aja ya. <laughs> jadi rumahnya kita tertinggal panennya ya memang ada sodakoh sodakohnya dibagi-bagi mungkin kita terlalu pelit sebab tikus ditembak sama anak tidak kejar ya pelit banget sama tikus Allah nabi sedekah matinya dihabiskan nah ketika dihabiskan langsung insya Allah. Nah itu akan diganti oleh Allah nanti itu. Allah akan mengganti semua yang diambil karena Allah maha kaya. Allah tidak mengambil dari hambanya kecuali karena Allah ingin menggantinya. Kaki. Allah tidak mengambil dari hambanya kecuali Allah ingin mengganti yang lebih gede. Kalau sadar hamba Kayak orang mancing, orang mancing pada Allah nggak ada batasnya. Jadi kalau orang harus modal dong keluar dikit nanti dapat banyak. Ya itu diambil sedikit Allah kasih banyak. Allah kasih banyak, insya Allah. Nah, ini gak usah begini. Maka disitulah orang hati segera menata hatinya lega, tenteram, tidak usah tidak usah memusingkan urusan musibah. Memang berat kadang-kadang. Oh, oh, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat dan kita mulia yang kita mengganti. Dan jangan kita bilang mati saja ya Allah daripada begini mati. Makanya kalau doa yang tadi, termasuk kita pernah mengingatkan bahwasanya doa itu jangan hanya ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah panjangkan umur saya, ya Allah. nggak mau mati takut mati panjangkan umur. Akhirnya oleh Allah bisa umur panjang sakit jantung paru-paru dan Panjang umur karena ada sehat. Tapi sehat tapi ahli maksiat rugi. Makanya kalau minta doa yang benar, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah dalam keadaan sehat. Ahli ibadah. Ini baru doa yang benar. Kadang-kadang kita lupa ya, panjangkan umur saya ya Allah, panjangkan umur panjang benar ahli maksiat kita Sudah kita ahli maksiat enaknya apa? Hah? Di dunia capek, di akhirat capek. Sama. Itu urusan doa itu Rizki pun begitu, jangan tertipu ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Belum tentu selamat dengan rezeki yang banyak. Barang Allah itu kadang-kadang bisa menghantarkan ke neraka. Coba ada orang kerja ya, berginya halal ya. Halal. Kerja keras, berkeringat, banting tulang, dapat duit halal. Gajinya benar. Tapi halal yang nggak barokah. Eh, oleh istri istri kita sesuatu yang haram, belanja yang haram kan. Jadi gak benar kan? Masuk neraka gara-gara duit halal. Hati-hati tidak semua yang halal menghantarkan ke surga. Nah, kalau kalau doa apa? ya Allah berikan saya rezeki yang halal yang banyak yang menghantarkan kepada surga kamu. Nah, ini baru benar. Jangan hanya sekedar banyak dong, dikasih buahnya, oh halal, yang benar, tapi apa? Oleh anaknya buat narkoba, oleh istrinya dibuat ini, ah, rugi. Padahal hartanya halal kan? Halal, bersih dagangannya, jujur. Tapi dia tidak manfaat hartanya. Jadi kalau minta yang sempurna, makanya kalau minta ya, nah, kalau minta jodoh pun yang benar, ya Allah jangan yang penting saya nikah, awas tuh. Yang penting nikah, doa yang benar ya solehah ya solehah sangat solehah begitu jangan, cantik jangan ganteng tidak apa-apa minimal menurut kamu sendiri nanti itu nah yang penting doa itu sekalian bagi jalan tanggung tanggung makanya harus Muhammad mengajarkan kalau kamu minta surga jangan minta jangan asal surga minta firdaus Ya Allah yang penting saya mampu surga. Oh jangan, minta Allah surga firdaus karena Allah maha pemurah. Jadi kalau kita pada Allah yang baik. Nah, itu jadi jangan putus asa alhamdulillah ya orang putus asa itu mengerikan orang putus asa ini banyak jadi coba lah kalau kita semoga Allah tidak menimpakan kepada kita musibah dan kalau menimpakan musibah semoga Allah menimpakan kita yang bakal mampu dan ringan-ringan kalau berat takut kita belum tentu ya yang ngomong beli menerima yang berat belum tentu makanya kita tidak kalau kita kepada Allah ya Allah jangan diuji ya Allah takut Jangan diuji. Ya pun kita harus siap jika diuji oleh Allah. Tapi kalau kita kepada Allah, tidak udah usah kita minta Allah. Muliakan saya ya Allah dengan ujian tidak apa-apa awal. Belum tentu. Jadi kalau minta itu minta yang baik. Ya Allah muliakan kami, anda berada kami dengan nikmat-nikmat dari ya Allah, dengan kemuliaan dari ya Allah. Sebab belum tentu diuji kita mampu. Ya, maka dari itu minta yang baik doa yang baik. Ini ajaran dari Rasulullah SAW. Ya Allah, jika kehidupan bagiku lebih bagus, biar saya lebih hidup, hidup lebih sama. Kalau kematian lebih bagus, nggak apa-apa, besok pun boleh. Kan begitu. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ada pertanyaan masalah apa ya? Jadi sudah berapa hadis dari dua? ah satu hati tadi jernih tiga tiga hadis hadis ini adalah an Abi Abdullah Khabbab bin Ar Qala dari Abi Abdullah Khabbab dari sahabat Khabbab berkata Qala syakawna ila Rasulillah aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wawa mutawassidun, beliau itu adalah berbantarkan. Burdatan tahu, ada bursa itu adalah kain kain yang biasanya dipakai oleh Rasulullah bisa dijadikan serindan pral bisa dijadikan tempat untuk namanya Muhammad seperti itu berbantangkan kain bisa bah, bisa Ka'bah lagi istirahat Rasulullah. Bilisnil Ka'bah di bawah naungan Ka'bah. Fakulna. Kemudian kami berkata, ada tanjir lana? Ya Allah, Tidakkah engkau memohonkan kepada Allah bagi kemenangan kami? tanjir meminta kemenangan lana untuk kami. Ala, ala itu adalah tahdid untuk himbauan. Ya Allah, ketika kau memohon kepada Allah demi kemenangan kami, artinya begitu. Ala tatulana, ketika kau berdoa untuk kami, ya Allah, Ada, ketika kau ada. Ketika kau berdoa untuk kami, ya Rasulullah, Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Fatkana telah ada man orang qablakum sebelum kamu ada umat terkamu sebelummu yukhadur rajuli rajulu satu orang diambil ceritanya ada zaman dahulu ada satu orang yang diculik diambil Payuh farnau fil arti lalu dibuatkan lubang di dalam tanah di lubang di tanah di lubang dibuat lubang di tanah Payuh al lalu orang tersebut yuj'al jadi ketiha, fil mukram di dalam lubang telah dimasukkan lubang, summa yukta kemudian dan bil syari dengan gergaji. Fayudha'u kemudian diletakkan ala rohti di atas kepalanya. al nisfaini lalu dibelah dari dua orang tersebut. diangkat di arsyatil hadithi lalu di titir titir apa titir Disikir tadi sikir jadi suci, maka disiksa seperti itu. Siksa yang besar. Maduna lahat iwa'ati yang disikir adalah kulit dan dagingnya disiksa dari tulangnya. Tuna awnihi walakni. Jadi adalah dagingnya saja yang dihabisi. Krok. Dengan sikir dari bumi. Jadi orang zaman dulu ada orang yang disiksa seperti itu. itu yatutuhu dalika ini itu pun tidak menghalangi dari agamanya. Subhanallah ujian orang terdahulu umat Nabi Muhammad ini dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad dimanja. Belum lagi kalau umat terdahulu melakukan kemaksiatan itu terbaca di Nah, zina ya tadi malam, mabuk ya tadi malam. Orang terdahulu, umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad dikasih tempo yang minta maaf. Berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat maksiat dikasih kesempatan agar minta maaf Minta maaf sampai dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terhapus ya. Dan di antaranya ada yang dibenci oleh Allah ya. Digergaji, dikorek dagingnya, tetap dia beribadah kepada Allah tidak menghalangi daripada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah La yatamanna Allah hadha al Berharap Allah, jadi jangan diterjemahkan Allah berharap kalau Allah tidak berharap, tapi Allah menginginkan langsung. Allah menginginkan hadal amru yang diberikan itu hatta yasira raqibu sehingga berjalanlah satu orang pengendara min Sana'a dari Sana'a ila ka hadra Hadramaut la Allah tidak takut la yakhafu illallah tidak takut kecuali kepada Allah wadzibba ala qanawi dan tidak takut kecuali seperti takut eh, dan tidak takut wadzibba uh, eh, apa namanya tidak takut kepada kecuali kepada Allah dan tidak takut orang tersebut dengan gembalanya kecuali pada segala liar maksudnya apa ini dari sisi lainnya Dulu itu namanya antara A dengan Hadramut, kita ini di Ada antara ada yang Hadramut, kita mau datang di tempat yang sangat rawan. Luar biasa. Dan ini perjalanan kalau pakai bis adalah 9 jam, 8 jam. Bis tidak ada haluan, tidak ada simpangan, tidak ada sulit, tidak ada nyelit karena memang kosong. Kalau kita naik bis malam itu tidak ada bis lagi, itu bis kita. Karena jarang bis itu di sana, tidak kayak tempat kita kendaraan berlebihan jadi dia lewat setengah jaga satu satu jalannya lebar jadi kecepatan luar biasa makanya di program negara tidak boleh kecepatannya lebih dari berapa gitu tapi pun masih ada kalau uh kencang sekarang sudah aman artinya ini menunjukkan kawasannya ada orang di zaman dahulu itu dia ingin beribadah kepada Allah godaannya luar biasa diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa dasar digergaji, dikorek dagingnya. Pun demikian tidak berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghendaki terus sampai kapan, sampai akhir zaman menghendaki kemuliaan dengan cara seperti itu. Jadi ada orang yang nanti tetap ada akhir sampai akhir zaman dimuliakan oleh Allah dengan siksa semacam ini. Ada semacam itu. Nanti kita di Bosnia dia, wanita-wanita Bosnia, uh, oh, saya ini banyak dari bayi Bosnia waktu itu dibunuh, ada yang dibakar, ada di sini ya. Ada orang melihat kejadian semacam ini ini untuk mengangkat derajat mereka. Kalau melihat secara lahir perempuan di sana mohon Alhamdulillah diperkosa, lalu dibunuh, oh dibakar, masya Allah, dipermalukan. Jadi wanita muslimah dipajang, auratnya terlihat ya. Malu di depan manusia, tapi di depan Allah mulia. Nah, seperti ini masih ada. Dan begitu seterusnya akan ada cara-cara Allah memuliakan dengan bentuk ini tapi tidak semuanya ya tidak semuanya orang dimuliakan oleh Allah dengan bencana tapi ada orang yang dimuliakan Allah dengan nikmat ini hanya sekedar cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang ngadu cerita itu ada orang yang dengan musibah di saat dia ingin berbuat baik dari kerabatnya selalu memusuhi dia ada yang lempar, ada yang mukul ini kemudian ngadu pada Allah ya Allah doakan saya ibaratnya begini ada satu jamaah datang Tolong doakan tetangga saya itu selalu kalau saya mau ngaji dengan paling saya diganggu. Nah, itu ibaratnya. Waktu itu ceritanya Nabi Rasulullah minta didoain biar orang itu dihancurin. Eh oleh Nabi Muhammad malah diceritain Orang dahulu ngerti tidak? Bukan cuma begitu, dipikir kulitnya dibelah dengan gergaji masih sabar ini cuma begitu saja kok nah itu maksudnya jangan minta doain saja yang baik orang tetanggamu yang nyakit itu itu jangan doain jangan putih-putih jadi Rasulnya biasa Rasul menyatakan dikasih siapa yang kamu? Setiap saya keluar negeri saya di di diolok, dengan kadang-kadang ayam hilang, pada ini. Ah, itu masih kecil. Zaman dahulu ada orang yang berbagi. Saya ingin ibadah kepada Allah diberkati disisir dagingnya dari tulangnya, dari pulangnya, dan dia pun masih tidak keluar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di Rasulullah. Kata tidak usah yang penting Allah akan memuliakan kamu itu saja tapi ini kenapa dihadirkan oleh Al Imam Nawawi diberi contoh yang banyak supaya buat perbandingan bagi kita kadang-kadang urusan sepele saja tidak sabar urusan sedikit marah urusan sedikit emosi putus asa maka oleh Imam An Nawawi dijelaskan contoh-contoh yang banyak intinya adalah kita harus sabar tetapi ingat kita pun boleh minta kepada Allah ya Allah jangan saya diuji dengan ujian apapun jangan diuji dengan musibah takut gak kuat ya Allah maka angkat derajat kami dengan nikmat-nikmatmu masya Allah itu nanti diberi oleh anak-anak yang soleh soleh baik-baik harta saya kalah istri soleh suami soleh tapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah dengan ibadah-ibadah maka hukum dengan nikmat-nikmat yang ada ini manfaatkan apa yang lagi seger ke tumpuk punggung apa punggungnya masih kencang nih rukuknya yang banyak ya jangan kalau sudah mulai sering pungkuk baru bingung nanti ya ngomong matanya si benar, yang baca Al-Quran yang banyak apalagi masih seger nih ayo ke masjid yang rajin ngaji yang rajin sebelum nanti tidak bisa kalau sudah tidak bisa, nanti kan pahalanya ada. baru kan sudah disebutkan. Orang biasa ngaji, masya Allah masa muda dia ngaji, satunya tua di rumah, ah pahalanya jalan terus. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ada tiga hadis dari Rasulullah SAW. Ini ada pertanyaan yang pertama jamaah nanya mulai jam berapa sholat Tidak terlalu siang ya. Barangkali dari setengah tujuh kita sudah. Karena isyrok ini jam enam, isyrok ini jam enam kurang seperempat. Isyrok ini jam enam kurang seperempat, cukup dan enam seperempat mungkin kita sudah pernah mulai lambat katanya setengah tujuh itu sudah kebiasaan di tempat lain jam tujuh ya Hah? di tempat teman lain jam tujuh Hah? setengah tujuh kita bisa mulai agak pagi jam enam kita boleh jam enam mundur mundurnya jam enam seperempat tadi jam enam seperempat supaya antara isrok isrok itu terbit matahari jam 6 kurang seperempat. Biasanya orang selesai sholat subuh itu adalah jam 5 seperempat ya. Masih ada waktu ya, dengan jam siap-siap. Kemudian nanti jam 6 uh, eh, seperempat kita sudah naik, selesai nanti kita uh, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, cukupnya minum kopi, minum teh, minum makan kurma, setelah itu bubaran kemana ke tempat masing-masing masih agak pagi jadi jam tujuh itu sudah terlalu pagi masih enak di halaman ini bisa Allah enam 6 seperempat anak-anak dicatat. Saya lebih jangan kurang. dan 6 seperempat naik. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Gimana sholatnya seorang wanita yang lagi istihadah juga puasanya? Orang istihadah itu tetap wajib puasa dan dia tetap wajib sholat. Tapi harus dicek dulu betulkah ini istihadah. Barangkali jika ada yang bersangkutan nanti bisa tanya ke Umi betulkah ini istihadah ya? karena takut salah karena ilmu Islam atau ilmu lain itu ada itu tidak usah pusing nanti tinggal menanyakan saja ini darah Allah atau bukan yang haram puasa itu kan orang haid saja haram sholat orang haid istihadah itu adalah darah kotor itu bukan haid jadi orang istihadah itu orang suci tapi keluar darah tapi darahnya bukan darah haid tetap wajib puasa puasanya biasa puasanya biasa. Maka nanti tolong kalau ada yang bersangkutan punya darah yang nggak beres, ditanyakan kepada Umi. Kalau mungkin malu tanya kepada kami, kita tanyakan kepada Umi nanti bisa diselesaikan. Jangan ditunda besok gitu ya, karena untuk ibadah. Gampang nanti akan diberi rumus yang gampang, ulang selesai. Atau tanya kepada kami, kita Umi pasti tidak ada, tidak apa-apa. Kalau anda bisa ke Umi dulu nanti ditanyakan. Atau para istri-istri yang punya masalah dengan darah, yang dibiarkan takut salah ibadahnya nanti gampang akan diberi ilmu yang sangat gampang untuk memahaminya selesai berarti Ada pun jika seorang perempuan istihadah, dia tetap wajib puasa, wajib sholat. Puasa tetap nggak ada masalah. Puasa, puasa, puasa. Puasa yang diterima oleh Allah ya sah. Tapi kalau lagi mau sholat, ada caranya. Karena istihadah itu tandingannya kalau orang laki-laki, orang beser. Ada orang beser ya. Orang beser itu keluar kencing terus berarti habis wudhu kan berarti kan batal wudhu, kan begitu. Sama orang Allah itu begitu, habis wudhu darah keluar, batal wudhunya. Mestinya begitu, tapi karena terus menerus dimaafkan. Nah, dia terus mengucur maka dimaafkan. Dia ngambil air wudhu, tapi caranya tidak boleh berwudhu satu ya. Satu caranya. Yang pertama tidak boleh berwudhu kecuali setelah masuk waktu sholat dengan adat zuhur Allah Allahu Akbar lalu dia ngambil air wudhu. Tapi sebelum ngambil wudhu apa? Yang kedua membersihkan menyucikan tempatnya sebelum berwudhu. Ketiga menyumbat mohon maaf tempatnya tersebut dengan pembalut tapi agak diper tebal supaya tidak kerebet agak diperpadat dipertebal dipertebal. Jadi mohon maaf pembalut agak ditambah supaya tidak kerondelnya keluar. Setelah itu baru ngambil air wudhu. Jadi mohon maaf dicucikan dulu. Setelah dicucikan dikasih pembalut, setelah dikasih pembalut lalu ambil air wudhu. Jadi ngambil air wudhunya setelah azan ya tiga ini harus penuhi. Setelah itu bersegera melakukan sholat, nggak boleh nongkrong ngobrol dulu. Tapi kalau nunggu jamaah boleh, karena nunggu jamaah itu kayak orang sholat. Jadi kalau habis wudhu segera saja ya segera langsung melakukan sholat. Tidak boleh ngobrol nganggur kecuali untuk nunggu jamaah. Jadi kalau ibu-ibu habis menyumbat itu kemudian berwudu, kemudian nunggu jamaah boleh, tidak ada masalah. Dan setiap wudu, setiap masuk waktu sholat memperbaharui untuk lagi. Ini kalau sholatnya orang mesti hadoh, jadi tetap wajib sholat. Jadi istilah hadoh itu adalah darahnya yang terus mengucur ya, ada yang istihadah tapi darahnya tidak ya? Bisa Misalnya, di luar hari-hari head keluar darah, maka bukan darah head. tinggal bersihkan selesai, ya. Tidak usah pakai penyumbat. Berarti bukan darah head, Misalnya orang sudah head. Headnya 14 hari, setelah head 14 hari, tidak head, hari ke-15, tidak haid 16, tidak haid 17, kok keluar darah lagi? Tidak mungkin itu darah haid. Biarpun keluar darahnya sehari semalam bukan darah haid, maka tinggal menghapus darahnya untuk sholat selesai. Karena haid itu ada hari-hari tertentu, maka tolong yang ada bermasalah jangan ditunda. Itu sama seperti wajib yang belajar sholat. Sebab sholat kalau tidak benar secara berwudu, yang nggak sah. Jadi kalau ada masalah langsung ditanyakan. Kemudian kita juga punya program pembelajaran haid praktis ada rumus-rumusnya bisa dipelajari satu dan dua jam pernah ada mungkin beberapa uh, kita pernah juga kita adakan didampingi oleh beberapa orang dokter di Islamic Center head yang dipermudah dan tidak keluar dari masanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dipermudah jadi cukup menghafal rumus menghafal rumus lima setelah menghafal rukun terakhir nanti selesai orang pasang keluar akan paham dengan masalah head ini kemudian ini ada pertanyaan dari lagi pertanyaannya banyak Apakah zakat fitrah hanya khusus pakai miskin saja? Oh tidak. Zakat fitrah diberikan kepada asnaf tanahnya. Suatu korok miskin, orang punya hutang ya, hutang beneran, bukan hutang buatan, hutangnya orang bisnis itu mesti bayar, hutang beneran. Kemudian orang yang terputus di tengah jalan, nanti bepergian, bilang duitnya mampir ke kita, nanti duit boleh, cukupnya saja. Kemudian bisa dibilang, bisa dibilang orang yang berada di jalan out perang, orang yang perang di medan laga dan dia tidak diganti oleh negara. Nih, ada sukarelawan perang masuk Palestina perang tidak diganti, dia boleh terima zakat ya. Kemudian orang yang mau budak berkata, budak yang tidak ada perjanjian dengan tuannya untuk mencari duit agar memerdekakan diri, maka dia boleh dibantu. Jadi pun tidak ada. Ya, Dan siapa lagi? Ada berapa lagi? Betapa pakai miskin mualaf mualaf itu adalah orang yang baru masuk Islam perlu dikokokkan hatinya karena dia tidak punya tanah tidak punya saudara mualaf jadi orang yang tidak punya orang baru masuk Islam dia adalah mualaf maka di sini harus diperhatikan dari delapan golongan tadi itu kalau bisa dirapatkan kalau nggak bisa menurut Imam Bukhari dalam yang Syafi'i tidak saja tapi repot datang satu diberikan tiga orang nggak ketemu maka menurut madhab lain selain madhab Imam Syafi'i boleh dibagikan kepada satu orang saja. Jadi zakat panjenengan satu orang boleh diberikan satu orang itu bukan madhab Syafi'i itu. Hanya kita sudah umum begitu. Dalam madhab Syafi'i harus diratakan. Anda eh Anda zakat satu orang harus dibagikan minimal kepada tiga model orang. Fakir miskin orang punya utang dan lain tapi ini repot, gimana nyarinya? Alhamdulillah ada masak baik, masaknya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, zakat boleh diberikan kepada satu orang. Nah ini yang kita pakai di dalam ini. Jadi uh, yang menerima zakat tidak hanya pakai miskin saja. Kemudian pertanyaan yang ini, zakat fitrah kadar pembagiannya sama sama. Pembagian sama rasa atau berbeda-beda? Hmm. Kalau memang ada orang fakir, ada orang apa namanya, orang punya utang dan sebagainya, itu bisa mungkin Tidak Dibagi sama, jatahnya untuk orang punya utang ini, untuk orang ambil seperti ini, orang ini sebegini. Kalau bisa. Kalau tidak, terserah pilihan kedua-duanya, Karena apa? Menurut masyarakat lain, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, diberikan kepada satu orang pun saja boleh, apalagi masalah rasa dan tidak rasa tidak penting. Maksudnya rasa itu juga sama ya? Ya. Bagi sama, tidak. Tidak, persen saja, tidak kebutuhannya. Fakir miskinnya kok banyak, berarti 80% buat fakir miskin. Sisanya adalah untuk orang yang terputus di tengah jalan, untuk orang barangkali ibu punya utangnya. Masya Allah berjebak rentet, bingung, kenapa sih gak banyak 300 ribu, pengen obat, ya dibayarin. Nah ini boleh, jadi dibayarkan. Ini, Kemudian bagaimana asnaf-asnaf yang lain yang ada lima nah, boleh jadi kita kita sebutkan boleh kita berikan kepada asnaf semuanya dan itu asli Imam Syafi'i lima Imam Syafi'i dibagi kepada asnaf semuanya aslinya seperti itu tetapi ada kemudian di dalam yang Imam Syafi'i Imam Bukhari boleh kepada tiga asnaf tiga kelompok saja itu pun masih berat ternyata di dalam madhab lain yaitu madhab Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah boleh kepada satu orang dan ini sesuai dengan yang diatur oleh ibnu Mundir dalam madhab kami. Ada orang alim orang alim di dalam madhab Imam ini, yang namanya ibnu Mundir itu sama dengan madhab lain. Jadi menurut ibnu Mundir boleh diberikan kepada satu orang. Jadi selama ini yang kita pakai di dalam membagi zakat itu kepada satu orang, misalnya zakat kita kita berikan satu orang, itu adalah pendapatnya siapa? pendapatnya Al-Aib dari mata tadi. Jadi mohon maaf, ini sering dilupakan. Makanya mohon maaf, yang membagi zakat kadang-kadang tidak mengerti ilmu zakat. Kita pengen bahasanya ada diklat orang bagi zakat. Jadi diklat, diklat 10 menit, 15 menit selesai. Supaya tidak salah-salah. Jadi ibu ya, kalau ibu bagi zakat menurut jumhur di masyarakat, kalau diberikan satu orang gampang. sah. yang menurut siapa? Madhab tiga, selain sapi plus madhab sapi, pengikut sapi, namanya Ibn Mundir. Ingat ingat ibu ya, ibu bisa lebih pintar daripada ustaz-ustaz yang mana nih buat. Ibu ngerti Ibn Mundir ya. Jadi Ibn Mundir berpendapat bahwa sama dengan jumhur ulama yaitu zakat boleh diberikan kepada satu orang tentunya kayak zakat fitrah Karena zakat fitrah dua piring setengah mau dibagi delapan, dapat berapa? Tiga on tiga on, itu gimana dapatnya ya? Ini. Kemudian bagaimana golip orang yang punya utang bekas makan? Bekas makan untuk untuk dimakan. Orang mempunyai piutang bekas Yosam katakan dia, piutang bekas makan sehingga dia, dia tidak bisa bayar. Gitu. Oh, nah, ada kebutuhan boleh. Jadi tolong saja diarahkan ini saya bayar di zakat kalau bisa letaknya segera dibayar. Zakat itu nanti diarahkan. Ah, tapi bukan kita yang ya tapi diberikan kepadanya dan diarahkan karena zakat harus diterima mampu yang bersangkutan. Kecuali dia mewakilkan, oh, dia langsung ke warung itu bukan? Oh tidak, itu mengarahkan saja. Oh. Tidak bisa main potong. Karena barangkali dia punya kebutuhan lebih besar lagi, yang punya orang masih memaafkan, ada orang yang tidak memaafkan, kita kan tidak tahu. Jadi kita berikan kepada yang bersangkutan, yang punya empat intinya, ya sudah, ini boleh dibayarkan. Punya empat lain lagi, ada yang empat lebih berat lagi, orang yang bunuh saya yang kalau saya bayar. Nah, bisa saja seperti itu, bisa dialihkan oleh dia seperti itu. Tetapi asal kita memberi utang itu aslinya ada kita beri itu untuk membayar utangnya. Betul, itu. Jadi harapan ibu itu membayar zakat bukan apa dia pakai warung nggak punya duit bayar ada zakat tapi bayar ke mana ya ya diterima setelah itu oleh ibu itu dibayarkan ke pada warung tersebut kemudian apakah boleh kadar bagiannya sama sama jadi boleh orang boleh orang punya utang boleh dapat bagian berapa saja akan tapi ya sebisa mungkin harus seimbang dengan fakir miskin sebab ada fatwa ulama sebeliner nah ini musibah tidak ikut madhab Imam Syafi'i, ikut jumhur ulama bahwasanya zakat boleh diberikan kepada satu orang. Nah, ini. Tapi dengan khawatir ini kejadian kita. Kejadian ini di nanti daerah tempat kita sendiri, karena di antaranya adalah teman kita sendiri. Waktu itu hanya kita menyampaikan ada pasien miskin tolong kasih zakat. Rupanya dia zakatnya itu kalau tidak salah waktu itu adalah 45 juta. Zakatnya, bukan duitnya. Zakat 40 juta pedagang mah. 40 juta itu kita hanya menyampaikan tidak bisa. Ada di rumahnya seorang hadis, ada ada orang fakir miskin situ tolong diberi. Apa jawabnya? Sedangkan saya tidak saya berikan kepada adik saya buat modal semuanya mati juta diberikan adiknya modal. Ya itu Yang katanya kiai ini boleh diberikan satu orang dan adik saya kan boleh jadi diblekkan pada adiknya itu namanya pikir tersembunyi itu ya nah jangkong kalipong itu adiknya cuma ngutang utang tiba nanti nah tidak benar itu jadi intinya bukan dengan hawa nafsu percuma jangan diikut sertakan hawa nafsu kalau lagi jangan ini kalau sudah hati nurani ngomong adil nanti ini seperti kalau jangan ikut-ikut hawa nafsu ditanya apa ada boleh orang punya hutang kita saja lebih banyak dari sampai miskin karena yang punya hutang itu misalnya orang yang Masya Allah perlu dibantu, manfaat orangnya banyak, anaknya, kemudian dibodohi oleh orang dan sebagainya. Perlu dibantu, dibantu lebih banyak. Jadi intinya hawa nafsu ini kita singkirkan. Lalu nah, kalau hawa nafsu masuk misalnya wah ini hati saya atau orangnya saja ini biar cepat baca, di bebas kita tidak lupa inflasi banyak banyaknya fakir miskin yang tidak bagi tidak dapat ini juga termasuk dan dua lima tidak diperkenankan yang yang itu kemudian Petugas RT RW masuk kategori stabilitas atau tidak tidak? Petugas tidak stabilitas dan juga tidak tidak stabilitas. Stabilitas itu hanya orang yang berada di medan laga. Perang tidak digaji, ustadz pun bukan, pesantren bukan, masjid pun tidak boleh terima zakat ini harus ditegaskan ini barangkali ini karena begitu banyaknya bahasa-bahasa sebagian kita itu ya ya apa-apa lah sisanya buat masjid tidak ya. itu dijadikan orang kaya selalu pelit itu adalah gara-gara masjid terima zakat orang kaya jadi pelit waktu orang kaya mau nyumbang ke masjid apa kata istrinya bang kan juga dapat dari zakat ngapain kita nyumbang ini gara-garanya jadi masjid tidak berhak dengan zakat bukan tertolong tidak dilihat. Kemudian barangkali yang ditanyakan apakah termasuk amil yang tadi. Nah, amil itu adalah yang ditentukan oleh negara. Kalau bukan ditentukan oleh negara, namanya wakil. Jadi kalau ada orang kepada kami memberikan zakat banyak, itu kami sebagai wakil saja. Misalnya, pondok memang tidak terima zakat, kami tidak terima zakat, tapi kalau ada orang titip zakat ke tempat kami, kami bisa membagi kepada tempat-tempat yang tepat kami wakil. Karena saya wakil, saya tidak boleh mendapatkan yang namanya zakat. Ini saja. Iya, ini saja. Karena waktu sudah habis, mari kita berdoa bersama. Insya Allah, dan jika kurang bisa ditambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ya Allah berikan kepada kami kesabaran dalam segala musibah ya Allah dan jauhkan kami dari musibah ya Allah angkat derajat kami muliakan kami dengan kenikmatan dari ya Allah jagalah diri kami keluarga kami dari segala malapetaka dan bencana jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan jauhkan kami dari segala macam godaan dan cobaan. Ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari keputus asaan. Ya Allah jauhkan kami dari keputus asaan. Kuatkan iman kami kepada keputusanmu ya Allah. Kuatkan iman kami kepada keputusanmu dan pembantaianmu ya Allah. Sehingga kami tidak mudah putus asa dan dengki diri kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah jauhkan kami dari putus asa ya Allah. Jauhkan kami dan keluarga kami, anak-anak kami dari maksiat putus asa ya Allah. Karena putus asa menghinakan dirimu, menghinakanmu ya Allah. Maka jauhkan kami dari menghinakanmu ya Allah maha muliakan kami Ya Allah ampuni dosa kami ampuni dosa kami dan muliakanlah semua yang hadir tempat ini dan sampaikan barokah majelis ini kepada yang tidak hadir Ya Allah jadikanlah kami ahli istiqomah kumpulkan kami di tempat ini dan, dan kumpulkan kami telah di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah jagalah keluarga kami Allah jagalah sholat mereka ya Allah jagalah puasa mereka ya Allah jagalah mereka dari terjerumus dalam kemaksiatan ya Allah sehingga kami tetangga kami masyarakat kami semua adalah ahli surga ya Allah dunia bahagia dan di akhirat bahagia ya Allah jauhkan dari hati kami dia jauhkan hati kami ya Allah dari dendam ya Allah tidak ada yang mendendam kami tidak ada yang mendendam kami dan mendengki kami ya Allah maka ampuni dosa mereka berikan kesabaran ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami keindahan dan rumah tangga kami berikan kepada kami anak yang soleh jadi karena istri kami orang yang solehah jadi suami kami orang-orang yang boleh ya Allah tambahkanlah kecintaan kami kepada istri kami dan ya tambahkanlah kecintaan kami kepada suami kami ya Allah sehingga dengan cinta kami mudah untuk mengerti ya Allah sehingga kami dengan cinta mudah untuk sadar di saat menemukan kekurangan ya Allah sehingga kita bisa tambah bersyukur di saat menemukan kelebihan di pasangan kami ya Allah dan ada cinta di hati kami ya Allah yang belum mendapatkan pasangan berikan kepada mereka pasangan-pasangan orang yang koridoi yang menjadikan Allah ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada mereka bimbingan ya Allah panjangkan umur kami dan kematangan masih walaupnya dan berikan kepada kami semua husnul fadilah mati berkata di malam ya Allah di malam di malam ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد